Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab yang sangat mulia dan juga bagus faedahnya sangat besar yaitu Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Kitab Al-Ha'iyah ini dinamakan Ha'iyah kenapa? Nah, karena bentuknya puisi atau pantun yang diakhiri dengan huruf ha. Ingat-ingat itu ya. Dinamakan lamiyah karena pantun atau puisi yang diakhiri dengan huruf lam. Dinamakan nunia karena pantun atau puisi yang diakhiri dengan huruf nun. Maafun insyaallah. ayo na'am barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuk masuki pembahasan yang baru mengenai na'am barakallahu fikum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah taala ditiadakan sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya untuk mengenai ini yang dijadikan patokan undang-undang ahli sunnati wal jamaah adalah laisa kamis syai' wa huwas samiul basir. Ayat itu jangan sampai dilupakan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat itu dikenal dustur. Dustur itu undang-undang. Undang-undangnya ahli sunnati wal jamaah di dalam menetapkan asma wa sifat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala adalah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Mahfuz salah itu ya. Apa ayatnya tadi Abdurrahman? Nam, coba diulangi antum. Ayo enam. Coba antum ulangi. Ayo, coba antum ulangi. Enam. Coba antum ulangi. Aku sayang. Nah, ini namanya dustur ahli sunnati wal jamaah. Undang-undangnya ahli sunnati wal jamaah berkaitan masalah asma wa sifat. Gak ada satupun. Kalau antum sudah paham ayat itu, sudah. Pikirannya jangan jangan-jangan serupa makhluk, gagal paham. Kalau sudah ngarah ke situ, gagal paham sudah. Paham ya? Jadi kalau kita tetapkan nama dan sifat, jangan sekali-kali ada terpetik, jangan-jangan serupa manusia, jangan-jangan serupa makhluk, gagal paham kalau kayak gitu. Apa maksudnya? ya, Allah musta'an. Nah, karena ayat tadi sangat penting ayat tadi. Kita lihat. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah, Abu Bakar bin Abu Dawud siapa namanya? Abu Bakar siapa namanya? Abdullah. Abu Dawud rahimahullah siapa namanya? Sulaiman ibnul Ash'af As-Sistani rahimahullah. Coba diulangi Husain. Siapa namanya Al-Imam Abu Dawud tadi? Sulaiman ibnul Ash'af As-Sistani rahimahullah. Coba diulangi. Sulaiman Ash'af As-Sistani Ayo na'am lah bahas Nanti diulang-ulang seolah bisa Barakallahu fikum Coba antum ulangi Akhi Yusuf Ayo na'am lah bahas Khair insyaAllah Kita lihat Qala al-imam Abu Bakar bin Abi Dawud Rahimahullah walaysa bimauludin walaysa biwalidin walaysa lahu syibhun ta'ala musabbahu tidak ada yang diperanakkan tidak pula yang memperanakkan walaysa lahu syibhun dan tidak ada bagi Allah taala keserupaan sedikit pun al-musabbahu zat yang disucikan maksudnya apa maksudnya tasbih di sini maksudnya tamsil jadi yang lebih cocok itu tamsil bukan tasbih yang ditiadakan apa tamsil, pun tasbih enggak bisa kita tiadakan. Kenapa? Karena ma min syai'in illa walahu wajhu tasbih. Tidak ada sesuatu melainkan ada sisi kemiripan atau keserupaan. Cuman kan tidak dari semua sisi gitu loh. Kalau tamsil ini menyerupakan dari semua sisi. Ini enggak ada sama sekali. Tasbih masih bisa. Sekarang Allah Subhanahu wa taala punya tangan tidak? Punya tangan. Manusia punya tangan enggak? Sama-sama namanya tangan tasbih namanya ini. Tapi tamsilnya tidak. Walaupun sama dari sisi nama, tidak mengharuskan sama dari siapa? Zat dan hakikatnya. Kaidahnya apa? Ahsan tabarakallahu fikum. Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dawati wal haqa'iq. Sudah dulu sudah pernah kan? Ingat-ingat, sudah pernah dulu. Sudah pernah, antum lupa. Nah, nanti diingat-ingat ditulis lagi. Al-ittifaqu fil asma' la yastalzim al-ittifaq fid dawati wal haqa'iq. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Sekarang Yusuf, antum yang jawab sekarang. Jangkrik punya tangan enggak? Antum juga punya tangan. Tapi sama-sama namanya apa? Tangan, tapi zatnya lain. Tangan antum beda dengan tangan jangkrik. Paham ya? Contoh aja nih ya. Afwan, contoh contoh aja. Ini untuk mendekatkan pemahaman. Maksudnya sama, nama itu tidak mengharuskan sama zat dan hakikatnya. Apa maksudnya ya? Sama-sama namanya asal madu. Paham ya? Yang ini madu asli, yang ini madu palsu misalkan, tapi sama-sama madu. Tapi hakikatnya beda. Maksudnya itu ya, Allah musta'an. Yang jelas itu perlu diperhatikan baik-baik kaidah penting tadi. Ulangi kaidahnya. Naam. Al-ittifaqu fil asma' la yastalzim Al-ittifaq fi dzawati wal haqa'iq. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Antum saksikan sendiri. Terkadang antum beli bakso di toko yang satu dengan toko yang lain, rasanya lain enggak? Lain padahal sama-sama apa? Bakso. Allah musta'an. Itu sekedar untuk mendekatkan pemahaman saja. Takribul faham la ba'sa. Naam. Kita lihat berikutnya. Qala Syarih Syekh Shalal Fauzan habibullah taala Hada ma'khudun min qaulillahi azza wa jal fi al ikhlas bismillahirrahmanirrahim. Pantun atau puisi ini ternyata diambil pendalilannya dari firman Allah taala dalam surat al-ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Antum semuanya sudah menghafalnya. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah, dialah Allah zat yang maha tunggal. Allahus samad, dialah Allah zat yang apa? Yang bergantung semua makhluk kepadanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yusmadu ilaihi al-umur wa hawaiju wa hawaiju al-makhluq. Paham ya? Digantungkan semuanya kepada Allah Taala, semua perkara dan kebutuhan makhluk. Menggantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iyya sayudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi aziz Artinya apa wahai manusia, kalian itu adalah makhluk-makhluk yang fakir, yang butuh kepada Allah taala, sedangkan Allah taala zat yang maha tidak butuh pada kalian. Apa maksudnya ya? Semuanya kita butuh. Sebesar apapun orangnya badannya kuat, butuh pada Allah taala. Paham ya? Lemah dia karena dia masih tidur. Nanti masih mengalami yang lebih daripada tidur, meninggal dunia. Paham itu ya? Walaupun sebesar apapun butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Lam yalid wa lam yulad. Allah taala adalah zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ahlu sunnati wal jamaah memahami ayat yang ini perhatikan baik-baik biar gak gagal paham. Di dalam menetapkan nama dan sifat seringnya dikenal dikenal dengan apa? Isbatun mufassal wa nafyun mujmal. Menetapkan secara terperinci dan meniadakan secara global. Tapi ternyata di sini tidak dengan secara rinci. Lam yalid wa lam yulad. Allah Taala tidak beranak dan tidak diperanakkan rinci enggak? Nah, ini tujuannya membantah orang-orang sesat atau orang-orang kufar yang mengatakan Allah Taala punya anak. Siaknya membantah. Wa illa hukum globalnya bagaimana dalam menetapkan asma sifat? Isbatun mufassal yang mujmal. Kalau menetapkan sifat itu dirinci. Sami, basir, alim, khabir. Ha? Rinci enggak? Tapi kalau meniadakan global, laisa kamitsli syai' gitu. Paham ya global enggak? Global. Tapi kalau ini dirinci, lam yalid walam yulad. Allah Taala tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini tujuannya fungsinya membantah orang-orang yang mengatakan Allah Taala punya anak. Seperti siapa? Orang Yahud wan Nasara. Orang Yahud mengatakan siapa anak Allah? Hah? Siapa? Samiri. Siapa ada namanya Samiri enggak dalam Al-Qur'an? Ada. Nah, barakallahu fikum orang Yahud mengatakan siapa anak Allah itu menurut mereka? Uzza? Kelihatan Uzza? Bukan. Wa qalatul yahudu. Apa? Siapa? Uzair. Jangan lupa Uzair. Nah, wa qalatul nasara. Nabi Isa kata mereka adalah anak Allah. Orang Nasara mengatakan seperti itu. Orang Yahud mengatakan apa? Uzair anak Allah. Samiri siapa Samiri? Kenal Samiri enggak antum? Gak kenal Samiri. Siapa Samiri? Eh? eh pembuat patung anak sapi itu. Eh, kaumnya siapa itu? Musa. Ada dalam Al-Qur'an itu Samiri. Allah musta'an. Nasrullah salamat al-afiyah. Kita lihat berikutnya. Walam yakullahu kufuan ahad dan tidak ada satupun yang sepanding sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada, sedikit pun gak ada. Nah, gak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sisi itu gak ada. Wasumiyat bi suratul ikhlas li'annaha khullisat bitauhid. Dinamakan perhatikan, dinamakan surat Al-Ikhlas karena murni surat tersebut menyebutkan masalah tauhid. Mulai dari awal sampai akhir tersebut. Apa itu ya? Dinamakan surat Al-Ikhlas karena apa? Murni nah barakallahu fik menyebutkan apa tadi? Tauhid. Ingat-ingat itu ya kaidahnya tadi isbatun mufassal nafyun mujmal. Kalau menetapkan nama Allah taala itu dirinci. Tapi kalau meniadakan sifat yang kurang diglobalkan saja. Kenapa sih kok harus kayak gitu? Karena kalau antum muji orang, misalkan pemimpin, raja itu bukan tukang sapu, bukan tukang sampah, bukan tukang parkir, paham ya? Itu benar nggak itu ucapan itu? Benar tapi bukan muji. Bukan muji, walaupun benar bukan muji. Memang raja itu bukan tukang parkir, bukan tukang sampah, bukan tukang sapu, benar. Cuman ini nggak muji gitu loh. Kalau apa? Meniadakan sifat kurang dirinci. Paham ya? Benar nggak nih? Apa? Memang raja bukan tukang parkir kan? Bukan tukang sapu, bukan tukang sampah. Ini benar, tapi kurang sopan itu loh. Nah, oleh karena itu ketika menetapkan nama-nama Allah Ta'ala dirinci. Kalau meniadakan sifat yang kurang, global. Tidak ada satupun, sedikit pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah. Tapi kalau menetapkan dirinci. Wahuwas sami al-basir. Rinci enggak? Rinci. Apa maksudnya? Adapun ayat ini Nah ini buktinya meniadakan tapi dirinci. Kita katakan membantah orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala punya anak. Paham belum ini? maafun soalnya ini? maafun. Ewan eh, am. Ikhwan azza wa jalla Kita tutup yang terakhir. Wal Qur'anu ala salati aksam. Wal Qur'anu ala salati aksam. Al-Quran terbagi menjadi tiga macam. Maksudnya pembagian dalamnya isi kandungannya. Pertama, imma tauhidun. Imma masalah tauhid. Perhatian baik-baik. Yang pertama, imma apa? masalah tauhid. Wa wal ikhbaru anillahi wa 'ibadatihi wa nahyu 'anil syirki bih. Itu mengkabarkan tentang Allah dan juga mengibadahinya dan larangan untuk berbuat kesyirikan. Ini yang pertama kandungan Al-Qur'an ada tiga ya. Pertama masalah tauhid ya, yaitu memerintahkan untuk mentauhidkan Allah taala dan melarang dari apa? kesyirikan. Yang kedua, wa imma awamirun wa nawahin. Imma isinya dalam Al-Qur'an itu perintah dan larangan. Wa halal wa haram wal ahkam syar'iyyah yaitu mengandung dalamnya apa halal dan haram dan hukum-hukum syar'i. Yang ketiga wa ima akhbarun anir rusul wal umam ima pengkabaran tentang rasul-rasul dan umat-umat terdahulu wal madi wal mustaqbal umat yang terdahulu dan umat yang akan datang al jan wal jannah wan nar kemudian penyebutan surga neraka tiga tadi ya pertama masalah tauhid kedua masalah apa perintah dan larangan yang ketiga masalah apa menyebutkan tentang umat-umat terdahulu dan para rasul terdahulu dan yang akan datang juga. Seperti kisahnya apa? Samiri tadi. Eh? Kisahnya juga anak eh, nah barakallahu fikum bapaknya Nabi Ibrahim, Azar. Nah barakallahu fikum, anak pernah dengar audio, orangnya anak kecil tapi ternyata dia tuh kata mereka pandai, pinter, tapi secara tidak langsung otodidak dia. Nah, dipuji. Nah, katanya bapaknya Nabi Ibrahim itu di neraka. Siapa yang bilang tadi ya? Itu dalam Al-Quran azhar Azar itu bukan bapaknya, pamannya katanya. Allah musta'an. Sebutkan dalam Al-Quran mengenai kisah kisah Nabi Ibrahim dan bapaknya itu ya. Dibilang itu pamannya. Kemudian Rasulullah katanya bapak ibunya di, di neraka. Siapa yang bilang katanya? Bapak ibunya di surga katanya. Nah, nah itu eh, yang disebutkan dalam hadis luasannya. ketika ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Nah, kemudian orang tadi Rasulullah mengatakan finnar. Falamma qafa da'a. Ketika orang tadi pergi, panggil Rasulullah, "Sini. Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Kata anak kecil tadi katanya, "Ini kan kata orang tadi, ini kan bapak. Bagaimana ini?" Yang jawab ini anak kecil tadi, anak kecil mengatakan, "Yang dimaksud bapak ini pamannya. Pamannya di neraka enggak?" kata anak kecil itu. Kata jamaah tadi, "Iya, ya benar pamannya di neraka, Abu Talib." Tapi hadis ini bukan Abu Talib. Benar-benar bapaknya Rasulullah itu loh. Kan nas kan inna abi wa abaka finnar. Hati-hati warakallahu fikum. Nah, ini sekedar penyebutan bahwasanya Al-Qur'anul Karim terkandung di dalamnya pertama mengenai tauhid dan larangan syirik, yang kedua mengenai perintah dan larangan halal haram dan juga hukum-hukum syariat, yang ketiga mengenai kabar-kabar tentang para rasul dan umat-umat terdahulu dan umat yang akan datang dan penyebutan surga dan neraka. Nasallahu salamat alafiyah. Insyaallah taala kita lanjut kepada pertemuan yang akan datang. Bi subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.